Ma'asyiral muslimin, sabarlah. Teguhkan imanmu. Eratkan hubunganmu dengan Tuhan dan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aturlah saf-safmu. Bubarkan partai-partai yang tidak pernah membawa kecuali perpecahan dan luhi dari manusia-manusia ambisius. Ujian-ujian Allah terhadap kita sebagai umat Nabi terakhir dan umat yang terakhir dari nabi terakhir itu memang ujian-ujian berat sebab ujian ini adalah ujian terakhir namun kalau kita kuat dan sabar maka Allah akan memenangkan orang-orang yang sabar dan jangan lupa di samping itu Allah mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk kejayaan untuk kemenangan yang tak pernah diberikan kepada seluruh umat manusia selain kita. Karenanya jangan bingung, jangan putus asa, jangan kuncup dalam perjuangan. Tahukah Anda bahwa 70% dari hasil minyak dunia dihasilkan oleh negara-negara Islam yang sekaligus merupakan 60% dari perdagangan internasional. Tahun 80 beberapa negara Islam diperkirakan akan mempunyai 350 miliar dari hasil minyak. Di bidang pertanian, dunia Islam menghasilkan 80% dari hasil bumi, 75% minyak kelapa sawit, 93% kurma, 33% kopra, 15% gandum, 14% beras, 13% kapas, 11% tembako, 30% rempah-rempah, 70% karet. Di bidang pertambangan, selain dari minyak, 11% bauksit, 4% biji besi, 30% fosfat, 52% zinc. Selain arang batu, timah, krumit zinc, tembaga, emas, perak, air raksa, kobalt, tentalum, niobium, batu gips, intan, garam, dan gas alam. Adapun di bidang moneter sudah jelas negara-negara Islam hampir bisa dinamakan bandarnya duit dunia. Jangan dilupakan di bidang strategis. Dunia Islam menjenguk pada tujuh lautan. Laut India, Laut Merah, Laut Arab, Laut Tengah, Mediterranean Sea, Laut Hitam, Laut Atlantik, dan Laut Pasifik. Dunia Islam mempunyai empat terusan Ingat bahwa Amerika Serikat mempunyai satu terusan yaitu Panama. Dunia Islam mempunyai empat terusan yang kini sedang diperebutkan oleh singa-singa raksasa. Terusan Bosfor di Turki, Suez di Mesir, Babel Mandeb di Adan, dan Jabal Tarik di Maghribi Utara. Sedang kaum muslimin, anggota keluarga besar Islam di dunia, sudah mencapai satu miliar manusia atau seperlima dari penduduk bumi. Begitulah pentingnya dunia Islam. Begitulah strategisnya dunia Islam. Begitulah kekayaannya dunia Islam. Percayakah saudara-saudara bahwa jika umat Islam sedunia bersatu dan membentuk pasaran ekonomi bersama dengan maskapai-maskapai perkapalan yang mengharungi tujuh lautan tadi, maka akan gulung tikarlah pasaran ekonomi Eropa Ma'asyiral muslimin, ini bukan satu impian. Ini adalah kenyataan seperti dua kali dua sama dengan empat. Hanya tunggu masanya saja. Asal kita tidak sampai dipecah belah atau tetap menjadi kolaborator. Kita dapat asal kita dapat mempersatukan diri. Asal kita tahu bagaimana mengeratkan soft-soft sebagaimana kita mengeratkan soft-soft dalam sholat Ma'asyiral muslimin. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu hanya dua. Yaitu kembalinya kita kepada Islam, kepada kebudayaan Islam dan ajarannya. Kedua, adanya imamah yang segera mencetuskan suatu pan-islamisme di dunia. Ma'asyiral muslimin sebagai penutup khutbah. Tahukah Anda siapa manusia yang paling dungu Siapa manusia yang paling sianat, yang paling jahat dan paling berbahaya di atas dunia ini? Tak lain tak bukan, yaitu mereka. Manusia-manusia yang masih mengaku muslim, tetapi secara sedar atau tidak, memerangi Islam, mendeskreditkan umat Islam, demi menetapkan dominasi kaum imperialis kulit putih atau kulit kuning, majikan-majikan mereka, atas risiko umatnya sendiri, bangsanya sendiri, dan agamanya sendiri. Tanpa memperdulikan pentingnya Islam di dunia, tanpa memperdulikan keadaan yang seperti saya sebut tadi, ma'asyiral muslimin. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah daripada menjadi manusia-manusia seperti itu. Dari mendekati manusia-manusia seperti itu. Rabbi la tazarna La tazarni fardan wa anta arhamar rahimin. Janganlah ya Rabbi meninggalkan